Karena seringkali kita berbicara tentang persatuan, berbicara tentang bahaya perpecahan, tetapi ternyata tidak semua memahami apa itu makna persatuan yang hakiki dan apa itu makna perpecahan yang sebenarnya? Ikhwan ibn a'azakumullah sebagai muqaddimah sudah kita bahas pada khutbah Jumat tadi siang. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bersatu dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalimat jami'an maknanya bersama-sama. Bersatu dengan pegangan yang satu, yaitu berpegang dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sudah dibacakan. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. la تتبعوا subula fatafarraqa bikum an سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”. Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Maka ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dia juga sama. Maknanya bersatu adalah bersatu di atas jalan yang lurus dan makna berpecah adalah kalau sudah masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri yaitu subul. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya sebelum datang Islam kalian bercerai-berai. Fasbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Ya, ini dengan kenikmatan Islam, menjadi bersaudara. Berarti barakallahu fikum semakin jelas namanya persatuan adalah disatukan dengan agama yang satu yaitu Islam dengan syariat yang satu yaitu syariat Islam. Allah juga berfirman kepada Nabi alaihi salatu wassalam لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Kata Allah, wahai Rasul, kalaupun engkau menginfakkan seluruh apa yang di muka bumi ini, untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Ikhwanifillina'azukumullah. Apa faedah dari ayat ini? Bahwa urusan persatuan tidak bisa dengan harta benda. Walaupun berapapun yang kau keluarkan sebagai modal. Berapapun yang kalian infakkan dari apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Tidak akan bisa. Tidak akan mampu untuk menjinakkan hati-hati manusia. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Berarti harus diiringi doa. Usaha kita untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan perangkat-perangkat tadi berupaya untuk berpegang dengan tali yang sama, berupaya untuk jalan di jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, berusaha untuk menghindari subul. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang allafa bainahum. Karena Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Ikhwan ibn masih ada ayat berikutnya. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun kata Allah Subhanahu wa taala jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri hingga bergolongan-golongan berhizib-hizib dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Ini akhlaknya musyrikin. Berpecah belah dan saling membanggakan apa yang mereka punya. Juga Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti mereka yang memecah belah agama mereka atau yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya keterangan yang jelas. Siapa yang diisyaratkan oleh Allah SWT? Ahlul kitab. Jangan seperti mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Alladzina ikhtalafu batafarroku yang mereka berpecah belah dan berselisih mimba mata bayana setelah jelas baginya petunjuk mimba di majat humul bayinat setelah datangnya keterangan-keterangan yang jelas kalau berbeda pendapat berselisih karena belum datang keterangan yang jelas wajar terjadi tapi ketika tegak hujah seorang mukmin harus tunduk maka dua orang tadi harus bersatu, dua golongan tadi harus menerima ayat dan keterangan yang jelas tadi. Kalau sudah datang keterangan yang jelas dalil-dalil dan hujjah, maka harus diterima barakallahu fikum. Tidak boleh dikalahkan oleh ucapan manusia manapun. Karena itulah perangkat untuk bersatu. Perangkat untuk menyatukan umat Islam, kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah. Kemudian, ada yang berkata bahwa perpecahan ini sudah takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Walidzalika khalaqahum. Mereka terus berselisih dan akan terus kecuali yang mati oleh Rabbmu. Dan untuk itulah mereka diciptakan. Berarti Allah dengan takdirnya menciptakan terjadinya perbedaan, perselisihan, ikhtilaf dan seterusnya. Juga Allah berfirman di dalam ayat-ayat yang lain tentang masalah akan terjadinya perpecahan. Dan Rasulullah SAW juga berkata kepada kita, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang melihat atau siapa yang hidup nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan banyak. maka atas kalian untuk berpegang dengan Jadi beliau memberitakan akan terjadi perpecahan bagaimanapun juga pasti terjadi Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dari ummati. Umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Ini juga berita kepastian akan terjadi perpecahan. Sebagian orang mengira, sebagian orang bodoh mengira, berarti itu sudah takdir. yang nggak mengapa. Karena Allah yang menakdir. Ikhwan ibn itu kesalahan besar. Bukan kita kemudian mengalah dengan keadaan, yaitu terjadinya perpecahan di sana sini. Tetapi ada perintah untuk jangan berpecah, dan ada perintah bagaimana kalau terjadi perpecahan. Ketika sebelum terjadi, jangan berpecah, jangan berpecah, jangan berpecah. Apa maknanya? Jangan lepas dari tali Allah Jangan menyimpang dari siratul mustaqim. Jangan tinggalkan Quran dan sunnah. Jangan menentang hujjah. Supaya jangan berpecah. Tapi ketika terjadi perpecahan. Maka barakallahu fikum perintahnya kata Nabi. Fa innahu man ya'ish minkum. Siapa yang hidup di antara kalian nanti fasarah ikhtilafan katsira, maka dia mesti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Wa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ikhwan ibn azakumullah. Karena Nabi SAW menyatakan yang akan selamat adalah mereka yang tetap istiqomah di atas sunnahnya. Karena Nabi menghabarkan bahwa yang akan selamat dari tujuh 73 golongan adalah al-jamaah. Yaitu yang tetap bersama para sahabat di atas sunnah dan di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Fakama annahu la yumkin li muslim an yarda bil kufur. Sebagaimana Allah takdirkan kekafiran-kekafiran. Bukan berarti Allah ridho dengan kekafiran. Iya Pak ya. Allah takdirkan kekafiran-kekafiran. Allah takdirkan orang yang sesat, orang yang kafir, orang yang menyimpang. Bukan berarti Allah ridha. Allah menyatakan wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Demikian pula ikhtilaf terjadi. Bukan karena Allah ridha dengan perselisihan tadi. Allah tetap menyatakan wala taftariqu. Jangan berpecah belah. Walatakunu. Jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Pembahasan berikutnya sebelum masuk pada pembahasan inti. Dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah. Tentang ayat Allah. Innaladina farraku dinahum wa kanu syia'an. Siapa sih yang memecah belah agama ini? Innal dinhum sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri menjadi bersiah-syiah, menjadi beraliran-aliran. Lasta minhum fi syai' engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Allah pisahkan nabinya. Nabi bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan nabi. Sebagaimana disebutkan oleh istri Nabi alaihi salam radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW dipisahkan dari mereka-mereka yang memecah belah agamanya sendiri. Siapa mereka? Kata Al-Baghawi tentang ayat ini rahimahullah. Ini diambil dari kitab Zajrul Mutahawin Bidarurah atau Bidarari Qa'idah al maadirah wa Ta'awun. Barakallahu fikum. Al-Baghawi berkata, "Hum ahlul bida'i wal ahwa." Mereka yang memecah belah agama adalah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tidak tunduk pada hujah, tidak mau ngalah pada sunnah, tidak mau terima dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah bahkan ditentang dengan ucapan fulan wa allan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang inilah yang akan memecah belah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua ucapan Ibn Mubarak. Ahlul haqqi laisa fihimul ikhtilaf. Orang yang berpegang dengan kebenaran tidak akan terjadi di tengah mereka perselisihan. Oh bisa, Gak terjadi perselisihan. Nah, karena sama-sama ahlul hak. Sedangkan al-haq wahid. Kebenaran itu satu. Maka barakallahu fikum. Tidak terjadi persisian di kalangan mereka karena mereka sama-sama berpegang dengan kebenaran, sama-sama berpegang dengan tali Allah, sama-sama berjalan di jalan yang sama yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala suratul mustaqim. Berkata Imam Syatibi rahimahullah Al-furqah min akhassi awsafil mubtadi'ah Perpecahan itu adalah diantara sifat jelek ahlul bid'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan wal bid'atu makrunatun bil furqah. Yang namanya kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan. Sebagaimana sunnah selalu beriringan dengan persatuan, kebersamaan. Maka kalau dikatakan ahlu sunnah, mesti diringi wal jamaah. Tetapi ahlul bid'ah, wal furqah. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sunnah selalu beriringan dengan kebersamaan sedangkan bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan. Yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mukadimah ketiga bahwa yang namanya perpecahan tadi terjadi karena dosa-dosa dari kita sendiri. Sebab disebutkan tadi oleh para ulama, ahlul hak gak akan berselisih. Tetapi ini katanya sama-sama ahlul hak, kok berselisih? Kok bertikai? Bagaimana ini? Mesti ada dosa di tengah mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ma tawaddatnani fillah thumma yufarraq bainahuma illa bidanbin yuhdithuhu ahaduhuma Tidaklah dua orang saling cinta mencintai, saling bersaudara di jalan Allah, kemudian berpecah. Kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Ikhwan ibn Na'azukumullah disebutkan dalam hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa tidaklah dua orang saling cinta mencintai kemudian berpecah kecuali karena dosa yang ada di antara keduanya. Berarti furqah tadi azab Berarti perpecahan tadi merupakan adab dari dosa-dosa tersebut. Berkata Qatadah, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari tetapi dalam Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya. Hadis Anas tadi di dalam sahih Bukhari, ah, afwan di dalam Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang berikutnya ucapan Qatadah rahimahullah taala ahlu rahmah ahlu jamaah ahlu rahmatillah golongan yang dirahmati oleh Allah adalah golongan yang bersatu padu yang bersatu dalam jamaah wa in tafarraqat duruhum walaupun berjauhan tempat tempat-tempat tinggal mereka wa abdanuhum walaupun berjauhan badan-badan mereka ini penting dan harus dicatat <laughs> kalau yang langsung hafal nggak apa-apa nggak dicatat masya Allah berarti ha, sebagaimana imam-imam ketika mendapatkan hadis kelihatannya dia ngantuk ternyata hafal semua ya. kalau antum seperti itu silahkan kalau tidak tolong dicatat. Ucapan Qatadah di dalam tafsir Tabari Jamil Bayan dan juga barakallahu fikum ini melalui nukilan kitab yang sama Zajrul Mutahawin. Kata Qatadah, golongan yang dirahmati Allah, mereka bersatu dalam jamaah walaupun rumah-rumah mereka berjauhan, walaupun badan-badan mereka berjauhan, sehingga tidak harus bersatu dalam satu tempat, dalam satu golongan, dalam satu hizib, tidak mesti. Para ulama menyatakan kalau ada ahli sunnah di ujung gunung sana, sampaikan salam padanya. Kalau ada di ujung gunung yang sana, sampaikan salam padanya. Apa maknanya? Aku bersama mereka dan dia bersamaku. Walaupun di ujung gunung nggak kenal nggak ketemu apalagi satu organisasi atau satu kelompok atau satu jamaah dalam artian jamaah dalam tanda petik dalam satu organisasi tidak jauh di sana tetapi akidahnya sama prinsipnya sama jalannya sama maka mereka bersatu ini yang sering disalahpahami. pahami yang namanya bersatu harus satu kelompok, satu pimpinan. Harus ada kiadah, harus ada komando, harus ada imam, harus ada tidak demikian yang namanya bersatu. Saya ulangi ucapan beliau. Ahlu rahmatillah. Ahlu jamaah. Orang-orang yang dirahmati Allah adalah golongan yang di dalam satu jamaah. Wa intafarraqat buruhum walaupun berbeda-beda rumah-rumahnya berjauhan wa abdanuhum dan badan-badan mereka berjauhan sebaliknya wa ahlu maksiatihi ahlul furqah dan golongan orang-orang yang ahli maksiat pendosa maka mereka itu golongan yang berpecah belah Wa ini jama'at duruhum. Walaupun rumah-rumah mereka berdekatan. Walaupun badan-badan mereka berdekatan. Walaupun satu kelompok. Walaupun satu organisasi. Walaupun satu hizib dengan satu imam, satu imarah, satu kiadah, satu komando. Tetap itu berpecah belah. Mengapa? Karena jalannya berbeda-beda. Prinsipnya berbeda-beda. Dan mereka ahlu ma'asiyatillah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in fil hanifiyati samha. Mereka itu orang-orang yang berpegang dengan hanifiyah as-samha. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka di zaman Abu Bakar tidak ada perselisihan apapun. Di zaman Umar tidak ada perselisihan apapun. Barakallahu fiikum. Hingga ketika terjadi kebid'ahan-kebid'ahan, apakah bid'ah khawarij yang membunuh Uthman, atau bid'ah syiah, atau sesungguhnya aslinya adalah dari sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah, muncul Qadariyah di Kufah. Maka saat itulah terjadi pertikaian, perpecahan, bahkan peperangan, pertumpahan darah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn azakumullah, mereka ini yang disebut dengan khawarij, atau disebut dengan sabaiyah atau syiah, waktu itu belum ada namanya. Mereka masih merasa muslimin semua muslimin datang kepada Utsman, "Ya Utsman, turun, engkau tidak pantas menjadi khalifah." Kamu siapa? Muslim. Kamu harus kami berpegang dengan kitab sunnah. Al-Quran berkata, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Bahwa ayat. Setelah terjadi apa yang terjadi perpecahan-perpecahan, dipahamilah bahwa ini biang perpecahan. Ikhwan ibn a'azakullah, maka saya ambilkan mukaddimah Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Makhraj min al-Fitnah karena sangat berkait dengan masalah itu.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 Berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Wa asbahtum bini'matihi ikhwana. Hingga kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian bersaudara. Wa oh, kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka. fa anqadakum minha. Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi. La'allakum tahtajun. Waltakum minkum ummatun. Hendaklah ada di tengah kalian satu umat. Yad'una ilal khair. Yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang mempersatukan kaum muslimin karena itu akan mengokohkan mereka di jalan yang lurus dan akan mengokohkan mereka dengan tali Allah yang kuat. Tapi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka akan tersebar dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang berubah, yang bergeser, yang seterusnya. Qala Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah dan berselisih setelah datangnya kepada mereka hujjah. Wa ulaika lahum adabun azim. Dan mereka atau bagi mereka azab yang besar. Taib, inna min a'zamil masaib. Kata beliau selanjutnya setelah membaca ayat-ayat tadi, di antara sebesar-besar musibah allati usiba bihal muslimun yang menimpa kaum muslimin adalah tafarruq, tafarruqud du'a ilallah. Berpecahnya para dai dai ilallah. Berpecahnya para pengajar, para ustadz, para dai إلى الله ويحرص أعداء الإسلام على تشتيت شملهم dan musuh-musuh Islam sangat bersungguh-sungguh ingin memecah belah persatuan Islam, persatuan kaum muslimin. Bal a'zamu min hadha annahum yahrisuna ala an yadribu ba'dhum bi ba'd. Bahkan mereka bersungguh-sungguh agar kaum muslimin dengan kaum muslimin, para doa dengan para doa saling menyerang. Walau anna doa ilallahi aqalu wa raja'u ila sirati salafihim lawajaduhum qad ikhtalafu fi masail falam yakun dhalika sababan linaili ba'dihim min ba'd bahwasanya kalau saja para dai ilallah mereka mau berfikir dan mereka mau merujuk kepada perjalanan sirah salaf mereka, niscaya mereka akan mendapati. Lawajaduhum akan mendapati para salafus saleh kadang berbeda pendapat. Sahabat ini dengan sahabat yang itu, sahabat fulan dengan sahabat fulan berbeda pendapat. Falam yakun dalika sababan linaili ba'dihim min ba'd, tetapi itu tidak menjadikan sebab mereka saling mencaci, saling mencerca, tidak. Faktalafu ikhtilaf afham. Mereka kadang berselisih dalam pemahaman. Kaktilafihim fi fahmi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti perselisihan mereka terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi bani quraidah siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka jangan sekali-kali salat asar kecuali di bani quraidah ketika selesai perang Khandaq barakallahu fikum dikira kaum muslimin sudah menang Rasulullah SAW akan melepas baju besinya, kata Jibril alaihissalam, aku belum melepas baju besiku. Engkau, apakah engkau melepas baju besimu? Ada perintah untuk mendatangi Bani Quraidah. Maka perintahkan pasukannya. Jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Artinya segeralah ke sana agar bisa sholat asar di sana. Di pertengahan jalan datanglah waktu maghrib yang berpikir ucapan Nabi itu supaya kita cepat saja. Tetapi kalau waktunya sudah hampir habis, ya sholatlah di jalan. Mereka sholat di jalan. Yang lain berkata tidak. Pokoknya kata Nabi di tempat Bani Kureba, maka saya akan sholat asar di sana walaupun lewat maghrib. Maka mereka sholat maghrib, sholat asar setelah maghrib. Ikhwan ibn a'azakumullah Rasulullah SAW tidak menyalahkan mereka. Walaupun barakallahu Fikim Rasulullah SAW menginginkan agar mereka bersegera ke Bani Quraidah, tetapi tidak menyalahkan mereka yang kemudian sholat asarnya sampai habis waktu asar. Karena salah memahami ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Qala kata Syekh Muhbil rahimahullah Faminhum man amila bi dhahiril hadis, di antara mereka ada yang mengerjakan dhahir hadisnya, pokoknya harus di tempat Bani Quraidah. Falam yusalli illa fi Bani Quraidah, maka mereka tidak salat kecuali di sana. Wa minhum man fahima, dan di antara mereka ada yang memahami andal matlub huwal mubadarah bahwa yang dimaksud adalah bersegera Falamma khasyal fawat, ketika mereka khasya fawat al waktu, ketika khawatir hilangnya waktu, sholat fit tariq, mereka salat di jalan. Walam yu'annifin nabi ihda ta'ifataini. Dan nabi tidak menyalahkan dua kelompok tadi. Bal a'zam min hadha. Anna nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbara. Anna al-mujtahid idha ijtahada wa akhta' falahu ajrun. Dikhabarkan bahwa al-mujtahid jika beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Yaqulu idza al hakim wa asab falahu ajran. Kalau beristihad seorang hakim kemudian tepat istihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Kalau istahada wa akhta, kalau bersungguh-sungguh beristihad, kemudian salah, maka dia hanya mendapatkan satu pahala. Tetap dapat pahala, walaupun salah. Naam, karena dia sudah bersungguh-sungguh mencari dalil, mencari hujjah. Waktalafa salaf alim ajma'in ikhtilafat perbedaan-perbedaan di kalangan para salaf, para sahabat tetapi ikhtilafnya tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' adalah ikhtilaf yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Berbeda, tapi tidak bertentangan. Apa contohnya? Fi sifat tasyahud. Seperti bentuk tasyahud yang diriwayatkan oleh sahabat ini dan sahabat itu berbeda. Demikian pula dalam masalah salawat. Ada perbedaan. Bikaifiyatin syatta. Ada sekian banyak riwayat-riwayat tentang salawat dan riwayat-riwayat tentang tasyahud. Yang berbeda-beda. Waktilafuhum fi salati ala nabi. Demikian pula dalam masalah salawat kepada nabi. Maka perbedaan-perbedaan ini tidak bertentangan. Yakhtaru hadihis siwah. Maka silakan memilih bentuk-bentuk solawat tadi, silakan memilih bentuk-bentuk tasyahud tadi, semuanya boleh. Wadhalika yakhtar sigatun ukhra yang ini memilih yang itu, yang itu memilih yang ini, walam ya'ib ba'duhum ala ba'd. Tetapi tidak menganggap aib yang satu dengan yang lain. Tidak saling mencerca yang satu dengan yang lain. Walladhi kana yunkiruhu salaf wa ikhtilafu tabad yang diingkari oleh salaf adalah kalau perbedaannya perbedaan yang bertentangan. Wa an yarudda syakhs hadithan sahihan biduni ta'wil. Kalau salah satu orang atau syakhs, salah satu sosok manusia, kemudian menentang satu hadis yang sahih, biduni ta'wil, tanpa ta'wilan apapun, Walam yakunis salaf rahimahumullah mutarin jama'at. Jama'at. Para salaf rahimahumullah. Mereka tidak terpecah-pecah dalam bentuk jamaah-jamaah. Ada jamaah fulani, ada jamaah fulani, ada jamaah fulani. Kulu jama'atin qad ittaqadat laha ra'san jahilan. Masing-masing golongan, masing-masing kelompok memiliki pemimpin dan biasanya pemimpin yang bodoh tentang agama. Maftunan bizza'amah. Yang terfitnah dengan hubbuz za'amah. Terfitnah dengan senang memimpin. Kalau al akhirin. Maka mulailah satu golongan yang ini menyesatkan golongan yang lain. Wa yuhaddir minhum. Golongan yang ini mentahdir golongan yang itu. Balkanu ummatan wahidah. Sedangkan mereka para salaf satu umat. Walaupun ada perbedaan di antara mereka dalam masalah bentuk-bentuk salawat atau bentuk-bentuk tasyahud berbeda. Atau bahkan ada perbedaan pemahaman ketika memahami ucapan Rasulullah SAW. Demikian pula ketika safar ada yang berbuka, ada yang tidak berbuka. Dan kata perawi, dan kami tidak saling mengecek, tidak saling menjelekkan. Yang berpuasa silakan puasa, yang tidak puasa silakan tidak puasa. Kanu ummatan wahidah yualuna fillah. Mereka para sahabat satu umat yu'aduna fillahi kama arsyadahum rabbuhum mereka satu umat dan mereka berwala dan bara karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Allah Rabb mereka dengan ucapannya innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as wa yu'tuz zakata wa hum raki'un sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan rasulnya dan kemudian orang-orang yang beriman, yaitu yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, dan mereka rukur. Kalau rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullah. Innana lasna nastaghrib ikhtilaf al-muluk wa ru'asa li'annahum ashabu dunya. Kita tidak heran kalau terjadi perselisihan di kalangan para raja-raja atau di kalangan para pemimpin-pemimpin atau di kalangan para haula pemimpin politik, pemimpin kelompok dan sebagainya. Kenapa? Li'annahum ashabu dunia. Karena mereka ashabu dunia, maka mereka berselisih. Berebut dunia. Walakin alladhi yujrahul, qalb. Tetapi yang menyayat hati, kata Syekh Mukbil. Yang menyedihkan adalah perselisihan para da'i ilallah. Bukankah mereka bukan ahli dunia? Seharusnya doa ilallah bukan ahli dunia. Maka mestinya tidak berselisih seperti berselisihnya mereka-mereka para ahli dunia, para pemimpin-pemimpin politik, para raja-raja. Mereka berselisih karena mereka ahli dunia, berebut dunia, bersaing. Tetapi duat ilallah. Mereka mencari akhirat. Mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Muqbil alladhi yujrihul qalb. Yang menyayat hati adalah perselisihan di tengah para da'i. Wa yuhaqqiquna ma yuriduhu a'dauhu minal furqah Akhirnya mereka tanpa terasa, mereka mewujudkan apa yang diharapkan oleh musuh-musuh agama. Mereka mewujudkan apa yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu berharap kalau kalian berselisih, kalian bertikai, kalian berperang, kalau perlu saling menumpahkan darah. Itu yang mereka harapkan. Maka dengan persihan tadi tanpa terasa, kita mewujudkan kehendak musuh-musuh Allah yaitu al-furqah perpecahan-perpecahan innana lasna nad'u jama'atan minal jama'at ila an tatruka ara'aha li ara'il jama'atil ukhra walakinnana naqul litatrukal jama'at kullaha ara'aha wa tahkum ila kitabillah wa sunnati rasulillah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam kama qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah kata Syekh Mukbil rahimahullah kami tidak mengajak kelompok-kelompok tadi untuk meninggalkan pendapatnya dan untuk menerima pendapat kelompok lain tidak bukan melarang kelompok yang ini untuk dipaksa mengikut kelompok yang itu Bukan melarang kelompok yang itu dan harus meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti kelompok yang lain. Tidak. Tapi kita berkata seluruh kelompok. Seluruh aliran. Seluruh jamaat yang menamakan diri jamaah-jamaah. Padahal jamaah itu cuma satu. Yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita meminta seluruh jamaah untuk meninggalkan pikiran mereka, pendapat mereka, pribadi mereka, tinggalkan. Kembali kepada kitabullah, Kembali pada sunnah Rasulullah. Tidak pakai kelompok-kelompokan. Tidak pakai organisasi-organisasian. Nggak pakai imam-imaman. Nggak pakai komando-komandoan. Wa maktalaftum fihi min syai' fahukmuhu ilallah. Kata Allah, kalau kalian berselisih, maka hukumnya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala dan Allah juga berfirman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih pada sesuatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yomil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian lebih baik, kata Allah, dan akan bagus akibatnya. Kalau kalian berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kembalikan pada ayat-ayat, kembalikan pada hadis-hadis. Innani a'lamu yakinan. Kata Syekh Muhbil selanjutnya, sungguh, aku tahu dengan yakin, anna ghalibal atba'i fil jama'at la yuridu ilal haq. Oh, kebanyakan pengikut-pengikut kelompok tadi pengennya kebenaran. Saya yakin. Kebanyakan masyarakat-masyarakat umum pengikut kelompok-kelompok tadi, mereka pengennya kebenaran. Dia menipu dengan berkata, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Walau alima anna hadat tafarruq la yajuz fid din, kalau saja mereka tahu bahwa perpecahan-perpecahan dalam kelompok-kelompok tadi tidak boleh dalam agama, latarakat tiba raisihil muta'assib. Niscaya mereka akan meninggalkan pemimpinnya yang ta'assub. Al-a'ma yang fanatik buta. Al-muftuna bizza'amah yang terfitnah dengan cinta kepemimpinan. Hatta walau dhaha Islam sampai-sampai mereka mengorbankan Islam, mengorbankan agama untuk mendapatkan riasa, untuk mendapatkan kepemimpinan. A'udzubillah. Innana qad ta'akkadna anna mabahith al-hukumat tasluk ma'al jama'at. Kata Syekh rahimahullah taala dan kami yakin mabahith intelijen-intelijen dari sekian banyak pemerintah-pemerintah hukumat artinya bukan hanya dari dalam negeri bisa jadi dari luar negeri juga mereka akan berjalan dan akan menyusup pada semua kelompok-kelompok tadi maslakan syaitania fit tahrish. Mereka akan berupaya dengan cara syaitan untuk memecah belah. Mengingatkan kita pada ucapan Syekh Rabi'ah ya. bahwasanya indakum dasais, indakum dasais. Di tengah kalian ada penyusup, di tengah kalian ada penyusup. Salahkanlah mereka para penyusup yang suaranya paling keras, suaranya paling jelek, suaranya paling buruk, paling jahat, paling bengis. Nah, itu. Biasanya mereka adalah mabahid Yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk memecah belah. Kama qala Rasul sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun." Sesungguhnya syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Fi jaziratil Arab. Walakin fi tahrish. Tetapi mereka para syaitan tidak putus asa untuk memecah belah. Perhatikan kalimat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Bahwa syaitan untuk mengajak orang yang sholat untuk menyembah dirinya sudah putus asa. Tetapi mereka tidak putus asa bit untuk memecah belah dan mengacau di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka saling bermusuhan, saling bertikai, saling memukul, saling menyerang atau pada puncaknya saling menumpahkan darah. Nauzubillah. Yaf'aluna hadza bil muqabilat bainal ikhwah. Mereka melakukan hal itu karena mereka dapat bayaran. Penyusup-penyusup tadi, dasais tadi, mabahis tadi. Mereka melakukan tadi tahrish, mereka dapat bayaran dunia. Idza kanu fi sujunihim aw yadkhul ahaduhum fil jama'at ketika mereka ada di penjara bersama mereka atau ketika mereka ada di tengah kelompok mereka hatta yasihum mawtuqan fil jama'ah pertama masuk pencitraan, pencitraan, pencitraan. Untuk apa? Yusbih mautukan fil jamaah. Agar terpercaya di tengah kelompok itu. Sampai akhirnya jadi orang paling dekat. Sampai jadi orang paling dekat. Thumma fil furqah. Kalau sudah paling dekat dengan tokohnya, kalau sudah paling dekat dengan ustadznya, paling dekat dengan ainya, pimpinannya mulai dia membuat tahrish ma'atul wahidah ila jama'at akhirnya jamaah yang satu menjadi berpecah belah menjadi jamaah jamaah jamaah jamaah yang kecil-kecil kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah dan itu sumiyat jamaat zuron Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, mereka menamakan jamaah-jamaah itu adalah dusta. Karena sesungguhnya yang namanya jamaah hanya satu, yaitu jamaah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kitab was sunnah dan mengikuti para sahabatnya, maka mereka ini jamaah. Dimanapun mereka berada, dimanapun dia berada, bersama siapapun di zaman apapun. Kalau jalannya jalan sama, dia satu jamaah. Sedangkan tadi kelompok-kelompok tadi itu barakallahu fikum bukan jamaah, itu furqah, firqah, firqah, firqah. Itu yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Inna hadhil firqah. Sesungguhnya firqah itu. Wa hadhil hizbiyah. Dan pemikiran-pemikiran hizbiyah. adhafat al-muslimin. Membikin kaum muslimin jadi lemah membuat kaum muslimin jadi lemah. Wa kulluna nuhissu dan masing-masing kita merasakan itu. Dengan adanya hizbiyah, pokoknya apa kata kelompok saya? Pokoknya apa kata tokoh saya? Pokoknya apa kata pemimpin saya? Ini barakallahu fikum hizbiyah akan membuat lemah kaum muslimin. Kita semua merasa itu. Bal wallahi nakhsha an tantahiyal hizbiyah biba'dil hizbiyin ila tawutiyah. Kata Syekh Muhbil bahkan dikhawatirkan. Wallah, kami khawatir hizbiyah ini akan kemudian berakhir di kalangan para hizbiyin menjadi seperti tawut. Idza kana yuwali min ajliha, karena berwala karena kelompok tersebut bermusuhan karena kelompok tersebut, mengajak ke dalam kelompok tersebut. Berwala karena tokoh tersebut, bermusuhan karena tokoh tersebut, memusuhi karena tokoh tersebut, mengajak karena tokoh tersebut. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalamun hasan haulal hizbiyah. Dan berikut ini kata Syekh Mukbil ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kalamun hasan. Ucapan yang sangat bagus dari beliau tentang hizbiyah. Kita lihat. Qala rahimahullah di juz ke-28, silakan dirujuk. Dalam Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 13 sampai selesai. Wa 'alal muallimin hendaklah kepada para pengajar bahasanya pengajar an yakunu muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Hendaklah para pengajar, yakni para dai, saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sesuai dengan perintah Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam al Muslim akhul Muslim la yuslimuhu wa la yudlimuhu seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya jangan mengacuhkannya jangan pula mendoliminya. Dan juga berkata Rasulullah SAW, Matalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamatalil jasadil wahid. Sesungguhnya permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam dukung-mendukungnya mereka seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasadi bil humma was sahar. Kalau salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, tada'a akan ikut seluruh badannya merasakan sakit itu dengan humma wassahar. Humma itu panas tinggi, demam, sedangkan sahar tidak bisa tidur. Tangan sakit, badan ikut meriang, ikut nggak bisa tidur. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih dan Syekhul Islam pernah berkata, sebagai contoh adalah tangan dengan tangannya saling membersihkan. Bahkan kalaupun dengan kasar, tangan yang ini tidak marah. Mengapa? Karena tahu tangan yang ini bukan berbuat jahat, tetapi berbuat baik, membersihkan apa yang tidak bisa bersih kecuali dengan keras. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa Wa qawluhu dan ucapan Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsih. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia cinta kepada saudaranya dari kebaikan seperti yang dia cintai untuk dirinya. Wa qawluhu Al-mu'min lil mu'min kal Ucapan Nabi juga mengatakan mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'da. Yang satu mendukung yang lain. Dinding ini nggak akan kokoh kalau nggak ada dinding itu. Dinding itu nggak akan kokoh kalau nggak ada dinding yang sana. Saling menopang. Dan Rasulullah SAW menggambarkan dengan men gabungkan jari jemarinya. Wa qawluhu wala tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling dengki. Wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hada kulluhu fis sahih. Kata Syekhul Islam, hadis-hadis ini semua di dalam kitab sahih. Dan di dalam sunan disebutkan ala unabbiukum bi afdali min darajati salah wa siyam wa sadaqah. Maukah aku beritahu kalian apa yang lebih baik derajatnya? daripada derajat salat, puasa dan sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, apa yang lebih afdal dari semua itu? Qal salahu dhatil bain. Mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Faina fasada dhatil baini hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan dua orang itu adalah haliqah, pencukur. La aqulu tahliku syar. Aku tidak berkata pencukur rambut. Walakin tahliku din. Tetapi akan mencukur agama. Ikhwan ibn a'azakumullah salah. Datil bain. Mendamaikan dua orang. Ini adalah perkara yang sangat besar. Karena kerusakan yang terjadi antara dua orang perselisihan itu haliqah akan mencukur, bukan mencukur rambut tetapi mencukur agama, terkikis agamanya. naudzubillah min dzalik. Wa sahih anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala tuftahu abwabul jannah kulla yaum. Akan dibuka pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Kulla yaum Itsnain wal Kamis فيغفر لكل عبد la يشرك billahi شيئا Dan akan diampuni di sana setiap hamba yang tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Akan dibuka pintu surga di hari Kamis dan hari Senin dan akan diampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik. Masya Allah. Kecuali Kasihan sekali yang dikecualikan ini. Kecuali orang yang punya permusuhan dan pertikaian dengan saudaranya. Fayuqol dikatakan kepada mereka, kepada malaikat-malaikatnya, unduru. Unduru bukan lihatlah. Unduru bermakna tunggulah. Tunggu ini, hatta yastaliha. Tunggu sampai mereka mau berdamai. Tunggu sampai mereka mau berdamai. Yang ini ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Yang ini tunggu sampai mereka mau berdamai. Ya Sangat ruginya kalau sampai terjadi pertikaian karena hawa. La yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari tiga hari yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada bertemu kemudian saling berpaling ini ke sana ini ke sini wa khairuhum alladhi yabda bisalam dan yang baik-baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam yang jelek yang dikasih salam nggak jawab إخوان ابن أعزكم مسلمين wa ورحمكم الله وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه dan juga kata Syekh Mubin selanjutnya eh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sekarang sudah nukilan Syekhul Islam hampir bahkan sampai akhir halaman kita itu semua ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maka tidak boleh pengajar seorang dai untuk menyakiti dan memusuhi daya ahli sunnah yang lain. Biqaulin wala fi'lin. Tidak boleh menyakiti dengan ucapan atau menyakiti dengan perbuatan. Ini perangkat uhwah yang sangat penting. Kalau tidak ada saling menyakiti, otomatis akan mendekat sedikit demi sedikit. Tetapi kalau setiap hari isinya adalah na'udzubillah, caci maki dan permusuhan, menyakiti dengan fi'il, menyakiti dengan lisan, na'udzubillah, yang terjadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti hati orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa sebab dari apa yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, berarti mereka telah memikul dosa dan kedustaan dan dosa yang besar. Walaysa li ahadin an yu'aqib ahadan Seorang tidak boleh menyakiti orang lain tanpa sebab kedoliman yang terjadi pada mereka. Wala Dan tidak boleh pula melampaui batasnya. Wala Dan tidak boleh menyia-nyiakan haknya. Bali ajli Bahkan karena hawa nafsunya. Jangan faina hada min al zulmi karena itu termasuk kezaliman alladzi harramahu Allah wa rasuluh itulah kezaliman diharamkan oleh Allah dan rasulnya faqad qala ta'ala fi ma rawa anhu nabiyuh Allah Subhanahu wa taala berkata sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh nabinya berarti hadis qudsi qala ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku mengharamkan keboliman atas diriku kata Allah wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku mengharamkan keboliman atas diriku maka aku jadikan keboliman itu haram di tengah-tengah kalian fala tadhalamu hendaklah kalian jangan saling membolimi Baik, Bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, menyesali. Bertaubat kepada Allah dan memaafkan. Dan meminta maaf. Ikhwan ibn kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Orang-orang yang terdolimi tadi diminta ridhonya. Kalau kedolimannya dalam bentuk harta. Ini saya kembalikan untukmu. Kemarin saya dosa saya bersikfar kepada Allah. Astagfirullah. Yang berkait dengan kehormatannya, dia perbaiki namanya. Bahwa fulan-fulan, ashabi, ikhwani, mereka ahli sunnah wal jamaah. Tidak seperti yang aku katakan kemarin. Dan meminta maafnya kepada mereka, mereka yang disebut namanya Fala tadzalamu dan kemudian pegang ucapan Allah tadi dalam hadis qudsi, fa inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharrama bainakum muharrama fala tadhalamu. Janganlah saling membalimi. Wa idza jana syakhsun fala yajuzu an yu'aqab bi ghairi al-'uqubati syar'iyyah. Kalau ada yang berbuat jahat satu orang pada orang lain, maka jangan dibalas dengan balasan yang tidak syar'i. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan dibalas dengan balasan yang tidak syar'i. Walaysa li ahadin minal muta'allimin awil asatidah an yu'aqibuhu bima yasha'. Tidak boleh seorang dari para pengajar tadi atau para asatidah an yu'aqibuhu bima yasha. Tidak boleh membalasnya seenaknya li ahadin an yu'awinahu dan tidak boleh seorang pun untuk mendukungnya wala yuwafiqu wala dhalik dan jangan mencocoki yang demikian. Tidak boleh membalas seenaknya. Pokoknya kalau sudah menyakiti hati saya awas. Seumur hidup saya akan begini akan begitu. Ikhwan ibn tidak bisa seenaknya dan juga tidak boleh didukung tidak boleh kita menolong orang yang seperti ini. Mithal an ya'mur bihajri syaksin fayahjurahu. Seperti memerintahkan untuk menghajar seseorang dan memboikot seseorang hanya karena ketersinggungan. Saya tersinggung. Kalian semua jangan dekati dia. Lu apa urusanmu dengan urusan masalah hajar? Gak ada kaitannya kali. Kamu siapa? Nabi, Rasul. Ikhwan ibn Azabul, jangan diukur dengan perasaanmu, jangan diukur dengan pribadimu. Semuanya harus syar'i. Di atas sunnah. Ikhwan ibn Azabul, muslimin rahimani wa rahimukumullah. Fayajuru bighairi bin syar'i. Akhirnya dihajar tidak karena kesalahan syar'i apapun. Atau dikatakan ak'aduhu. Wa ahdartuhu wa nahu dhalik. Aku jatuhkan dia. Aku sikat dia. Itu saudaramu. Saudaramu sesama ahli sunnah. Bahkan pendukungmu dalam dakwahmu. Pendukung dalam dakwah. Atau mungkin dia mengira bahwa itu pesaing. Allah Ta'ala alam. Faina hadha min jins ma yaf'uluhu al-qasaqisah والرهبان مع النصارى